الوضوء من يذكر لي شروط الوضوء Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat wudu? نعم تقدم معنا أن الشروط في كل عبادة تكون على ما ذكرنا في الصلاة في كل عبادة لابد من هذه الشروط الإسلام والعقل والتمييز والنية إلا أن بعض هذه الشروط قد تتغير في الحج والزكاة وهذه تأتي معنا إن شاء الله تعالى نعم Pembahasan tentang syarat-syarat wudhu ini sama seperti kita membahas masalah syarat-syarat sholat. Itu diantaranya al-Islam, kemudian berakal sehat, kemudian yang ketiga tamyiz bisa membedakan, dan yang kelima adalah an-niyah. Dan terkadang antara satu ibadah dengan yang lainnya ada beberapa tambahan-tambahan yang lainnya. الإسلام وضد هذا الكفر نعم Islam ضد الكفر Islam lawan katanya adalah al-kufur. فلو توضأ الكافر وضوء باطل Maka kalau seorang kafir berwudu, maka wudunya tidak sah. إذا لابد من تحقيق التوحيد والحذر من الشرك Maka dia harus memahami dan mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. الثاني العقل فلو توضأ المجنون فوضوء باطل Yang kedua, syarat kedua adalah dia berakal sehat. Maka orang yang gila tidak sah ibadahnya. وكذلك السكران Yang kedua yang juga termasuk hilang akalnya adalah orang yang mabuk. الشرط الثالث التمييز فلو توضأ الصغير وضوءه فيه تفصيل إذا كان مميز فوضوءه صحيح وإلا فهو باطل نعم Syarat yang ketiga, syarat wudu adalah at-tamyiz dan sudah kita jelaskan bahwa at-tamyiz adalah kemampuan untuk membedakan. Maka kalau ada anak kecil berwudu, maka kita lihat apakah dia sudah mumayyiz, apakah sudah bisa membedakan atau belum. الرابع النية Yang keempat adalah an-niyah, niat. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وقد تقدم هذا Dan yang keempat ini adalah niat. Dan niat sudah kita jelaskan tempatnya di hati dan tidak dilafazkan dan dilafazkan hukumnya bid'ah. Syarat al-khamis menghilangkan yang menyebabkan wajibnya Syarat al-khamis Menghilangkan hal-hal yang menyebabkan wajibnya berwudu. Menghilangkan hal-hal yang menyebabkan wajibnya wudu. Istishab حكم النية حتى تتم الطهارة يعني لابد أن ينوي الوضوء ولا ينوي قطع الوضوء حتى ينتهي الوضوء يعني منذ أن يبتدئ الوضوء إلى أن ينتهي الوضوء يكون ينوي بهذا هذه الأفعال الوضوء يعني لو نوى في وسط الوضوء أن يقطع هذا الوضوء انقطع نعم Yang kelima setelah niat adalah berusaha menetapkan niat sampai akhir wudu. Artinya dia berniat di awal kemudian terus menerus menghadirkan niat ini sampai selesai berwudu. Kalau dia menghilangkan niat ini misalnya di tengah-tengah ketika berwudu maka wudunya tidak sah. يعني مثال الآن توضأ وبقي غسل الرجلين وعندما مسح الرأس قال أنا لا أريد أن أتم هذا الوضوء فهنا قطع النية لو غسل الرجلين هنا لا ينفع غسل الرجلين والوضوء هذا باطل Contohnya adalah seseorang yang berwudu kemudian setelah uh, sampai kepada mencuci kedua kaki, sebelum mencuci kaki dia mengusap kepala dengan niatan bahwa dia ingin membatalkan dan tidak meneruskan wudu. Maka ketika dia mencuci kakinya, ketika setelah berniat demikian, walaupun dia mencuci kakinya maka wudunya tidak sah. إذا لابد أن تكون النية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء Maka penting untuk menghadirkan niat dari awal wudu sampai akhirnya. نعم ثم بعد هذا menggunakan air yang suci dan mubah Istimalul ma tahir ان انقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء هناك اشياء توجب الوضوء مثل خروج الريح مثلا نعم Yang keenam, syarat keenam adalah tidak adanya hal-hal yang menyebabkan dia harus berwudu. Karena ada beberapa hal yang mewajibkan dia harus berwudu seperti buang angin. فهل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح مثلا Apakah sah hukumnya bagi orang yang berwudu sedangkan dia baru saja keluar angin? لا هل يصح أن يتوضأ وهو يبول Apakah sah so- wudunya ketika dia uh, buang air kecil? لا يصح نقول انتظر حتى ينتهي هذا الموجب للوضوء نعم Tidak sah. Maka kita katakan kepadanya, selesaikan dulu hajatmu, maka setelah itu baru mulai berwudu kembali. ثم بعد هذا يأتي الشرط وهو الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء نعم Kemudian al-istinja atau al-istijmar qabla al-wudu. Yang berikutnya adalah al-istinja, yakni membersihkan tempat keluarnya buang air atau beristijmar, membersihkannya dengan batu atau yang lainnya sebelum berwudu. Hada idza kan an-naqid lil-wudu mujib lil-istinja atau al-istijmar. Ini jika pembatal wudunya ini adalah yang mewajibkan adanya istinja dan istijmar. Yani al-an, misalnya Hal khuruj rih istinja istijmar? Contohnya misalnya apakah kewajiban bagi orang yang buang angin untuk beristinja atau beristijmar? La. Kita katakan tidak. Hal li akl lahm al-jazur misalnya akl lahm al-ibr istinja atau istijmar? La. Apakah setelah memakan daging unta apakah wajib istinja atau istijmar? Kita katakan tidak. Lakin misalnya al-baul mujib lil wudu'. فإذا بال مثلا هل له أن يتوضأ لا لابد أن يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء نعم Contohnya seperti orang yang buang a- buang air, maka buang air adalah hal yang menyebabkan dia harus berwudu. Tapi sebelum berwudu dia harus terlebih dahulu melakukan istinja, membersihkan kemaluannya, baru kemudian berwudu. ثم بعد هذا Menggunakan air yang suci lagi mensucikan dan airnya mubah. Istimalul ma طهورية الماء وإباحته فهل يصح أن يتوضأ بماء نجس Syarat yang ketujuh adalah eh, sucinya air yang digunakan dan hukumnya mubah. Apakah hukumnya kalau seandainya dia menggunakan air najis لا يصح maka tidak sah. لم يجد ماء Dia tidak menemukan air. ووجد عند إنسان rajul minan nas ma tapi dia menemukan salah seorang uh, manusia mat ya meninggal mat ma ma al-ma, maka dia mendapati air dari salah seorang laki-laki fatalab minhu an yu'tihi ma hatta yatawadda maka dia minta kepada laki-laki tadi air agar bisa berwudu farafad hadha rajul lalu tapi orang ini menolak tidak mau memberikan airnya hal ya'khudh minhu al-ma' bil quwwah apakah boleh mengambil air tersebut dengan cara paksa أو يسرق الماء حتى يتوضأ أو يسرق الماء حتى يتوضأ atau mencuri airnya untuk bisa berwudu? لا Tidak. نعم إذا لابد أن يكون الماء طهور لا نجس وأن يكون هذا الماء غير مقصود نعم غير مسروق Maka air yang digunakan untuk berwudu yang pertama harus suci, bukan najis. Dan yang kedua adalah air yang halal yang mubah, bukan hasil dari merampas. نعم Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. نعم Meng- menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yani la buna an yasil al- al- al-ma' ila- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة نعم Yang berikutnya adalah menghilangkan apa-apa saja yang dapat menghalangi air me- ter- mengenai kulit. يعني الآن هو يعمل في طلاء الجدران نعم Yani seseorang sedang misalnya mengecat tembok وعلى أحد أعضاء الوضوء شيء من هذا الطلاء dan terkena sebagian anggota tubuh wudunya terkena air cat أو من العجين الخبز قبل أن atau terkena terigu yang akan dijadikan sebagai roti, tepung terigu أو أن المرأة تضع على الأظافر يعني شيء atau bi yang biasa dilakukan perempuan yaitu meletakkan pacar di tangannya di jarinya apakah sah wudu dengan seperti ini hatta yuzil hadhihi al asya allati tamna' al-ma' ila al-bashara tidak sah hukumnya dia harus menghilangkan semua hal yang dapat menghalangi air ke kulit baru kemudian dia berwudu nah tertib الترتيب في فروض الوضوء ليس في شروط الوضوء غير هذا maksudnya waktu sholat bagi orang yang hadasnya terus menerus. Nah. Maksudnya waktu sholat bagi orang yang hadasnya terus menerus. دخول وقت الصلاة في من حدثه دائم وهذا تأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. انتهى. Selesai. من يعيد لهذه الشروط? Siapa yang mengulang lagi syarat-syarat ini? Man yu'id li syurutul wudu? Siapa lagi yang bisa mengulang syarat-syarat wudu? Ha, ikhwan. تعرف بسم الله الأول الإسلام والعقل نعم Yang pertama al-Islam, yang kedua adalah berakal sehat. Ya. Wat-tamyiz. Tamyiz. Naam. Yang ketiga membedakan, bisa membedakan? Nia. Wan niyah mahalla al-qalb wa talaffuz biha bid'ah. Yang keempat adalah niat dan tempatnya di hati sedangkan melafazkannya bid'ah. Wastishab an nia hatta tatimma at-taharah. Dan terus-menerus menghadirkan niat sampai wudu itu selesai. Yang keenam, inqita' mujib al-wudu' Terputusnya atau tidak adanya hal yang mewajibkan dia berwudu, الاستنجاء والاستجمار قبله إذا كان له استنجاء واستجمار beristinja dan beristijmar sebelum wudu kalau memang dia harus istinja dan istijmar. طهورية الماء وإباحته Yang berikutnya sucinya air yang digunakan dan hukumnya mubah. إزالة ما منع وصول الماء إلى البشرة Yang berikutnya adalah menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi air ke kulit. ثم دخول الوقت فيما الحدث حدث دائم وقت masuk waktu salat di awal permulaan waktu نعم فتح الله عليك من يعيد لي هذه الشروط ها اخوانا من يعيد هذه الشروط siapa yang hafal atau paling tidak mencoba نعم الأول Islam, الإسلام akal, والعقل tamis, والتمييز niat, والنية niat sampai selesainya wudhu, استصحاب النية حتى تتم الطهارة انقطاع موجب الوضوء Terputusnya hal yang menyebabkan Terputusnya dia kewajiban wudhu, ال- الاستنجاء واستجمار قبله istinja, isti'mal, istijmar. isti'mal, الاستنجاء أو الاستجمار الاستنجاء يعني استعمال الماء والاستجمار يعني استعمال الحجارة والمناديل مثلا Istinja adalah membersihkan kemaluan dengan air, adapun istijmar membersihkannya dengan batu atau dengan yang lainnya. نعم hilangnya kotoran dari kulit, terkena izalat izalat ma mana usul al-ma' ila al-bashara tahuriyat al طهورية الماء وإباحته دخول الوقت في من حدث da'im na'am fatah Allah alayk طيب من يذكر لي فروض الوضوء Siapa yang bisa menyebutkan kewajiban-kewajiban atau furud wudu? fadhal Naam. كم فروض الوضوء Ada berapa? فروض الوضوء ستة تسعة يقول تسعة ستة لا ستة نعم, نعم. فروض الوضوء ستة نعم نعم اذكر لهم ستة اصبر تفضل silakan قل ستة أولا هذا نعم pertama اسلام لا يا أخي نحن لا نريد نريد فروض الوضوء الآن انتهينا من شروط الوضوء selesai sudah syarat-syarat wudu sekarang فروض شروط الوضوء عشرة ذكرنا الآن نريد فروض الوضوء نعم kewajiban eh, kewajiban wudu apa saja yang eh, mencuci ما نريد واجبات الوضوء mencuci wajah غسل الوجه طيب فروض الوضوء ستة أربعة ذكرت في الآية ونضيف على هذه الأربع الترتيب والموالاة نعم فروض الوضوء kewajiban kewajiban wudu ada enam empat yang disebutkan dalam ayat. Yang kelima dan keenam, kelima adalah at-tertib, berurutan. Yang keenam adalah e, langsungnya dicucinya anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang berikutnya. Ghaslul wajh ma'al madmadah wal istinsyaq. Yang pertama mencuci muka dan beristinsyak dan berkumur-kumur. Wal yadain ma'al mirfaqain Kemudian mencuci tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala dan telinga. Kemudian yang keempat mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima at-tertib berurutan. Yani melakukannya secara berurutan sesuai dengan urutan yang diajarkan dalam syariat. يعني لا يقدم مثلا مسح الرأس على غسل الوجه مثلا Seperti misalnya tidak boleh mendahulukan mengusap rambut sebelum mem- men- mencuci wajah misalnya. والموالاة Adapun yang keenam al-mualah أي لا يؤخر غسل العضو ويكون الذي قبله قد جف tidak boleh mengakhirkan mencuci anggota wudu yang berikutnya eh, sampai anggota sebelumnya kering. Artinya يعني tidak لا boleh يكون بين غسل الأعضاء فاصل طويل tidak boleh ada pemutus antara mencuci dua anggota wudu يعني yang panjang. توضأ الآن وغسل الوجه وبعد أن غسل الوجه دق الجوال Contohnya misalnya ketika sedang mencuci muka, ketika berwudu tiba-tiba HP-nya berdering. فأخذ يتكلم مع زميله في الجوال Maka dia angkat lalu dia berbicara dengan orang yang sedang menelpon. ثم أغلق الجوال وأراد أن يكمل الوضوء Kemudian dia matikan HP-nya, kemudian dia ingin menyempurnakan wudunya. نقول لا تكمل لابد أن تعيد من جديد لأن الفاصل طويل Maka kita katakan kepadanya tidak boleh disempurnakan, dia harus mengulangnya kembali karena adanya pemutus yang panjang. لكن لو يعني رد على زميله وقال أنا أتوضأ أتصل عليك بعد دقائق وأغلق وأكمل يصح Akan tapi contohnya misalnya kalau dia mengangkat kemudian dia bilang ke temannya saya sedang berwudu nanti saya telepon balik lalu dia matikan lalu dia melanjutkan maka tidak mengapa. نعم نواقض الوضوء Pembatal-pembatal wudu. ما هي نواقض الوضوء Apa saja pembatal-pembatal wudu? ما شاء الله الأول الخارج من السبيلين مطلقا كل ما يخرج من السبيلين يعني من القبل أو من الدبر سواء كان للرجال أو للنساء نعم Yang pertama, pembatal wudu adalah keluarnya apa saja dari dua jalan, baik dari kubul maupun dari dubur. Baik laki-laki maupun perempuan. إذن الناقض الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا Maka Pembatal pertama adalah keluarnya sesuatu apa saja dari dua jalan tersebut. Baul. Baik itu berupa air seni. Ra'id. Atau tinja. Rih. Atau angin. Hasa. Atau bebatuan. Didan. Dud. Uh, ulat. Haid. Haid. Nifas. Nifas. Dam. Darah. Mani. Mani. Mani air madi wadi atau air wadi kul ma yakhruj min as-sabilain huwa naqid lil wudu intinya seluruh yang keluar dari dua jalan tadi kubul dan dubur maka itu membatalkan wudu hadha huwa an-naqid al-awwal min nawaqid al-wudu ini adalah pembatal pertama dari pembatal-pembatal wudu as-thani yang kedua keluarnya najis dari tubuh al-kharij al-fahish al-kharij al-fahish النجس من غير السبيلين يعني يخرج من غير السبيلين وهو نجس نعم keluarnya sesuatu yang kotor dan najis dari selain dua jalan yang disebutkan di pembatal yang pertama. يعني الآن لديه فتحة في البطن بعد إجراء العملية الجراحية مثلا Seperti misalnya ada orang setelah dioperasi ada sedikit terbuka di perutnya, ويخرج منها بول أو غائط maka keluar dari eh, bekas operasi tadi eh, baik itu air seni atau buang air besar. فهذا ناقض للوضوء Maka ini membatalkan wudhu. لأنه نجس بول غائط Karena yang keluar adalah najis, air seni dan tinja. ولكن إذا كان لديه جرح ويخرج من هذا الجرح قيح أو صديد Tapi kalau seandainya dia luka, kemudian keluar dari lukanya darah atau nanah, فهذا غير ناقض maka ini tidak membatalkan wudhu. نعم hilangnya akal seperti akil lahmal jazur yani akil lahmal ibil memakan daging unta ini yang membatalkan wudhu. falau lahm ghanam kalau dia makan daging kambing atau bakar atau sapi atau dajaj atau ayam fahal apakah wudhunya batal la tidak na'am ba'd hadha zawal al-aql zawal Al-aql. Hilangnya akal. Binaum. Dengan jenis. Au junun. Binaum bile. Junun. Ya. Mش... Yushan. Qabla junun. Zawal al-aql binaum. Hilangnya akal dengan tidur atau gila. Au junun. Atau gila. Au igma. Atau pingsan. Au syurb muskir khamr. Atau meminum khamr. atau mukhadir banj atau menggunakan narkoba narkotik fahadha naqid lil wudu maka ini semua membatalkan wudu yani idza zala al aql la yash'ur annu kharaj minhu shay aw lam yakhruj minhu shay zawal al aql yakun nawm na'am maka hilangnya akal sehingga membuat dia tidak merasakan uh, apa yang keluar dari tubuhnya dikarenakan karena tidur naum tidur syukur atau mabuk junun atau gila igma atau pingsan mukhaddir atau karena narkotik lakin an-naum laysa binaqid lil tapi tidur tidak membatalkan wudu lakin huwa madhanna li khuruj ar-rih tapi tidur ini uh, memiliki kemungkinan dia keluar angin ketika tidur fa idza ja li insan syai' min an-nu'as jika ada seseorang ngantuk وهو يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء tapi dia masih merasakan dirinya tidak hilang seluruh akalnya فهذا لا ينتقض وضوءه maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu لكن إذا جاءه شيء من النعاس ولم يشعر بشيء فهنا انتقض وضوءه Nah, namun kalau jika mengantuk kemudian ter- dia tertidur dan tidak merasakan apa-apa maka ini yang membatalkan wudhu نعم selanjutnya menyentuh kemaluan lamsul farj mas al farj menyentuh kemaluan naqid lil wudu pembatal wudu lakin hunak min al ulama ka syekh al islam yaqul yustahab lahu al wudu Nah. Tapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menyentuh kemaluan hukumnya untuk mengulang wudhu hanya sunnah saja. إلا إذا خرج شيء كان يخرج مذي مثلا فأصبح الخارج من السبيلين هو الناقض هنا نعم kecuali jika memegang kemudian keluar madhi maka yang menjadi pembatal adalah keluarnya madhi tadi نعم dan terakhir yaitu seorang yang bukan beragama muslim atau keluar Islam Al-murtad. آه، قال الردة لأنها محبطة لكل الأعمال نعم. نعم كان يعني- يرتد نسأل الله السلامة والعافية نعم Eh, yang terakhir adalah orang yang murtad. Orang yang murtad ini maka seluruh amalannya batal. Man yu'id li hadhihi nawaqid? Siapa yang bisa mengulang kembali pembatal-pembatal ini? Nah. Al-awwal keluar sesuatu dari sabilain al kharij min sabilain al kharij min sabilain mutlaqan misal keluar najis dari selain uh, dua jalan itu Lah, contohnya apa yang pertama oh. uh, air uh, kencing atau air seni atau Al-baul atau Al-ghaid kotoran Wal-ghaid um, mani Wal-mani madhi Wal-madhi wadi Wal-wadi haid wa haid وحيض nifas نفاس دم dam أو rih hasa أو rih أو dud نعم نعم نعم الثاني خروج شيء شاء النجس الفاحش النجس من غير السبيلين لا keluarnya yang kedua keluarnya sesuatu yang najis dari selain dua jalan yang disebutkan di pembatal pertama. Asalith. Yang ketiga? Zawalul aql. Uh, hilang akal. Zawalul aql. Naam. Hilangnya akal. Binaum. Baik dan karena tidur. Atau syukur. Atau mabuk. Atau junun. Atau gila. Atau atau pingsan أو مخدر atau karena penggunaan obat narkotik. نعم Rabi murtad. الردة لأنها محبط عن كل الأعمال نعم Nah, berikutnya adalah murtad dan murtad ini menghapus seluruh amal. باقي Masih ada yang sisa, belum selesai. نعم أكل لحم الجزور Oh, nah. A- Aklul lahmu eh, ibil. Nah, makan daging unta, ومس الفرج وقلنا menyentuh الصحيح kemaluan. Menyentuh أنه kemaluan. مس الفرج غير ناقض إلا إذا خرج منه شيء نعم Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan, tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memegang kemaluan tidak membatalkan membatalkan kalau seandainya keluar madhi karenanya. ما الفائدة من معرفة نواقض الوضوء Apa faidah kita mengetahui pembatal-pembatal wudu? الفائدة أن تعرف النواقض فإذا خرج شيء أو جاء يعني الإنسان شيء من هذه النواقض انتقض وضوءه Dengan mengetahui pembatal-pembatal wudu ini maka didapat bisa membedakan kapan sholatnya wudunya batal atau tidak. وإذا قال لك إنسان مثلا هل مثلا مس المرأة ناقض الوضوء أم لا نقول لم يرد هنا في النواقض إذن هو غير ناقض من نواقض الوضوء نعم Begitu juga kita bisa dapat memastikan bahwa yang tidak disebutkan di pembatal-pembatal wudu berarti bukan pembatal wudu. Seperti misalnya memegang perempuan, ini tidak membatalkan wudu karena tidak disebutkan tadi sebagai pembatal-pembatal wudu. إذا تراجع لنا وتحفظ لنا هذه المسائل فروض الوضوء وشروط الوضوء ونواقض الوضوء ونكمل إن شاء الله تعالى بعد العصر والأصل أن تكتبوا وتكملوا لنا يعني الكتابة في المذكرة نعم Nah, mohon diingat-ingat eh, apa yang sudah kita bahas tadi, mulai dari syarat-syarat wudu, kemudian kewajiban-kewajiban wudu dan pembatal-pembatalnya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi dan mohon sekali lagi diperhatikan untuk mengisi eh, bu- eh, modul yang sudah dibagikan. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم